jangan kita simpen pak nanti kita akan kita urus gitu. jadi intinya dia mengatakan apa sebenarnya Islam semacam ini itu adalah agama yang gagal tapi dia ngaku Islam kok apa namanya sasarannya kamu kok masih ilmu dulu kayak gitu nih ini iya, apa namanya tidak konsisten. Mereka mengatakan muka. Tapi kalau kita semacam ini, mereka mengatakan kita amat. Ini perlu kita ketahui sekali. Bukan masalah ini politik atau tidak politik, tapi ini adalah fakofah ya, pengetahuan orang mukmin yang harus Ada orang-orang jadi kalau ada kecepatan, dia cepat-cepat mengklaim. Makanya dalam surat Al Imran di dalam akhir-akhir surah Al Imran dikatakan wala tahsabanna alladziina yabra'una bima ataw wa yahsabuna annahum ya. wala tahsabanna alladziina yafrahuna dan janganlah kamu janganlah kamu ya, mengira merasa ya, kalau ada kebaikan kamu akui kebaikan itu menjadi kebaikan bagi kita kita mengaku kalau ada kebaikan kita aku padahal kita nggak berkontribusi apapun. Tapi kalau ada keburukan, segera ya orang ini ya melepas terus sana. Oh, itu barangkali sudah tak perintahkan gini gini Jadi ternyata model semacam itu buat sekali ya, ya, itu sudah ada dalam Al-Quran pada sebab yang lampau. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dari kesatuan manusia. Maka Allah ingin menegaskan tentang tauhid yang benar. Bahwa baik atau buruk itu dari Allah SWT. Maka dulu pernah saya terangkan ya, tentang kehendak Allah apa terjadinya apa yang terjadi di, di dunia ini atau di alam semesta ini dapat kita bagi menjadi ya, tiga hal. Ya. Ada sesuatu yang mana Allah itu menghendaki dan Allah meridhoinya. Allah menghendaki dan Allah meridhoinya. Seperti apa? Seperti imannya Abu Bakar. Allah menghendaki iman Abu Bakar dan Allah meridhoi. Tapi ada sesuatu yang mana Allah menghendaki tetapi Allah tidak meridhoi. Seperti apa? Kufurnya Abu Jahal di khilaf itu kan semakin dalam. Tapi kan mudah ini. Yang ketiga adalah ada sesuatu nanti empat Empat. Yang ketiga adalah ada sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diridhoi. Apa? dan Abu Bakar. Tapi tidak dikehendaki dan juga tidak diridhoi karena Abu Bakar meninggal dalam waktu tetap beriman kepada Allah. Yang keempat, ada sesuatu yang tidak dikendaki tetapi dirikai ya, yaitu imannya sudah kan tidak dikendaki imannya sudah khususnya dia meninggal dalam kondisi kufur tetapi keimanan itu dirikai oleh Allah kemudian lagi lebih jadi Allah ingin menegaskan bahwa ala innama ta'iruhum indallah ketahuilah bahwa ya sejak apapun yang terjadi, ya, keburukan atau kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebabnya sebab ini tentunya ada dalam kehidupan ini yang semua itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ya orang-orang Arab dulu Pak menggunakan kata kata-kata tasayur. Tasayur itu apa? Tasayur itu dia merekarkan oh ini naik gini, nanti akibatnya kayak gini, ini naik gini, nanti kayak gini. Sama di kita Pak, ya mohon maaf. Ya sama di kita, kalau orang misalnya, mohon maaf Pak ya, kedatuan kena, itu ya. sial. Jadi memaiskan sesuatu yang tidak ada, tidak ada kaitannya sama sekali. Berbeda kalau kita mencari sesuatu, ya, yang itu ada kaitannya misalkan, ya, kalau kamu mau kaya, kamu harus bekerja. Ini ada kaitannya. Dan itu sebenarnya semuanya adalah atas Bunda Allah SWT. Nah, orang-orang Arab dulu, Pak, mereka itu suka menebak-nebak dengan apa? Yaitu dengan tokiratun atau apa namanya disebut dengan fatayun diambil dari kata-kata yaitu tokirat yaitu apa namanya burung. Jadi mereka itu Ya kalau ada grup itu Pak ya dilepas atau mereka itu uh, apa namanya uh, menangkapnya dulu kemudian dilepas. Kalau dia pegangnya ke arah kanan maka itu tanda kebaikan. Kalau dia terbangnya arah kiri maka itu tanda keburukan. Kan disebut dengan kapoyur, Ya. Eh, istilahnya apa namanya mengaitkan kejadian dengan sesuatu yang mereka anggap itu memiliki dampak dalam penentuan nasib. Ya. Nanti kita lagi dengan istilah dengan korkon. Ya, korkon itu istilahnya sendian Pak. Jadi orang Arab dulu kalau mau bekerja atau mau apa apa ya, dia menaruh anak-anak panah itu ditaruh satu tempat nanti dikocok. Nanti kalau keluarnya apa, apa ini nggak bisa nggak kalau kamu berangkat sekarang, fisik kamu akan rugi. Itu lagi. Itu tradisi mereka. Dan itulah yang diperangi ya, oleh Islam karena termasuk dengan pengajian masjid begitu itu termasuk menyebutkan Allah karena menganggap bahwa Allah itu memiliki penentu dalam kehidupan kita. Makanya kenapa ya eh, mohon maaf Ya, sering karena kita ini kan hidup di Jawa Pak dan mohon maaf Pak, tidak ada Jawa Pak. Di berbagai negara itu ada yang tradisi yang mengaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Itu disebut dengan kurasa. Mengada-ada sebuah keyakinan ya tidak ada kaitan. Kita contoh misalkan, tadi saya katakan ya, kejatuhan, secara oh nanti atau pakai baju kebalik, oh nanti dari dapat rezeki, atau nama apa ini arif penuh nanti ada di sini, nanti kepikir nanti ini ini semuanya tidak benar jika kita kaitkan dengan satu kesedihan makanya mohon maaf sampai sampai ya Rasulullah mengajari kita tentang satu doa karena begini pak kasusnya kadang kita ini kan sudah e, mendarah daging karena memang kita lah Jawa membeli kepercayaan lagi kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya itu sudah yakin semua itu akan berjanji Allah, tapi kan itu terus dalam diri kita menggoda, cocok dengan menimbulkan keraguan. Maka dengan Allah menghasilkan doa. Ya, jangan doanya Allah, Allahumma Allahumma Ya, kalau kita ini buruk, kadang-kadang terbaru. pada kita mengetahui dalam ilmu psikologi bahwa ya, pikiran yang ada dalam diri itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Kita sering orang mengatakan apa yang kamu pikirkan itulah ya terjadi. Karena kalimat ada respon. Makanya Islam mengajar kita keyakinan yang benar. Jadi mulai pemikiran kita, yakin kita harus semuanya berdasarkan tauhid kepada Allah SWT. Ya, tapi misalkan kalau kita mengikur, Pak Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa ma'inna inna juga min syarriha wa min syari syaitan. Ya Allah, pemikiran penuh kepada kami, Ya Allah, dari keburukan mimpi tadi, jangan mimpi, dan keburukan dari syaitan. Ini pernikahan. Ustaz, apa gunanya? Bukankah kalau jadikan doa Allah terjadi? Iya. Tetapi permasalahannya kita tidak tahu mana yang menjadi ketentuan akhir daripada Allah SWT yang terjadi bagi kita. Kita tidak tahu. Disinilah perlunya ikhtiar. Disinilah perlunya doa. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa tidak ada sesuatu yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Ya tentunya ya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi bahwa antara doa dengan takdir itu Pak. Ya. Kalau bid'ahnya lebih kuat, takdirnya akan tertolak. Tapi tertolak Allah itu tertolak dengan tertolak Allah yang lain. Tapi kalau doa ini sangat apa? Jadi terus terus. nikmat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk itu adalah doa. Sebab itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ini lagi perilaku penguasa-penguasa boleh seperti itu. Ya, mereka itu kita melompatkan kemudian dia apa namanya menyimpan anak, Allah dalam satu maka kemampuan itu saya diminta dan maka Allah katakan walakinna akhirun la yaqul pada dasarnya semua kecil pada kafir Allah dan itu yang mereka kecelakaan itu tidak tahu karena mereka tidak mengerti mereka sangat mengandalkan yang berbicara Nah, kita apa? kita diperintahkan usaha maksimal, tetapi dalam satu waktu pun kita mengerti bahwa ada hal yang terjadi dan kita juga ya, orang yang itu kalau dia selalu Allah pada dirinya, insya Allah ya, eh, yang tidak lari ke narkoba, lari ke hukum, lari sampai puluh psikologi, itu juga akan terjadi. Jika iman kita selalu selalu on, dia ikut, sehingga nerika kecuali kehidupannya mengitarinya, menimpa dirinya, dia mampu untuk memilih sebelum benar. Itulah orang tua mengatakan, Ajaran utang dari muslim إن أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له sesungguhnya bukan mukmin kalau kita mukmin pernah bertanya tidak apakah saya dunia ini sudah termasuk orang mukmin atau tidak karena kalau orang mukmin sangat istimewa apapun yang menimpa dirinya itu menjadi sebuah kebaikan tidak ada yang nilainya negatif tapi baik ini orang mukmin itu keimanan itu akan merubah sesuatu yang menjadi plus plus plus. plus tidak pernah berubah. Sebaliknya kalau iman ini berkurang atau bahkan drop maka kita sesuatu walaupun baik sedikit ini. Kalau orang yang mereka sesuai dengan yang bisa bertanya ya memuji Allah Subhanahu wa taala. kita. lihat makanan yang tersedia di arah timur bertumpu sama. Gimana kita bertahan kalau tidak akan berhina pada arah timur, di arah Apa yang kita lakukan? Rapi selalu nyaman tidak terjadi banyak, lebih bersyukur. Kalau sedikit-sedikit ya Alhamdulillah. Nah, sebaliknya jika ketika dia mendapatkan ujian, dia cepat-cepat segera kita kembali kepada Allah kita. Inna lillahi wa inna Kemudian saudara, apa? Ini apa terjadi? Tanggapan Ucapkan orang lain ini dapat mengenai makan dan makan dan Kita masih makan diri. Lalu kita masih makan dan makan. Jadi ada Rasulnya menunjukkan kesombongan mereka yang menghujat apa kata Wakalu dan mereka mengatakan Masa pina bihi min ayatin Misal Apapun yang kamu lakukan Apapun yang kamu lakukan Apapun yang kamu usahakan Untuk mensihir kami Dengan ayat-ayat yang kamu bawa itu maka tak bila dihidin alat apapun yang kamu bawa alat itu untuk menciptakan untuk menjelaskan keadaan untuk mengadu praktik keyakinan kita dengan cara apapun kami ya ما نحن Jadi dakwah kepada sebuah orang sebuah sebuah apapun kamu. dan nanti itu ya tidak mudah apalagi Musa ini kan termasuk Ul Azmi dan Nabi Ul itu memang hati yang meminta tetap kita yang mati seperti maka ya, Nabi tetap tetap melakukan dakwah walaupun mereka tidak memberikan istilahnya jawaban mereka mengatakan mana anak murah tapi sendiri kami tidak akan berkira seperti itu dengan Sebenarnya kan kita sebenarnya tidak benar. Kita minta orang jangan siapa, jangan pikiran, Ya. Selain kita kekasih yang beriman kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa pada kejadian itu dilihat dan dipengalaman sembilan orang. Rasa satu dilihatkan dalam beberapa riwayat ya ada sekitar 600 ribu orang yang itu

晚上，晚上。 Buka makanan, buka kapakai. Berapa kapakai? Nah, cuma nanti dia provokan wajar dan bukti ya ada dua penafsiran yang pertama banyak orang tersebutkan kalau kalau ya kalau buruk kalau buruk itu ini ada eh, eh, apa namanya mengatakan lebih Kemudian فأرسل الله عن المدام أي تحولت مياه إلى جانب فكانوا إذا مسهم

Tapi kalau yang nanti itu, ada tempat yang sama. Kalau yang nanti itu umatnya Nabi Musa, berupa air. Maka orang ini lapor kepada Jerman. Ini gimana sih kalau ini kita atau sungai itu belum menjadi jalan maka Tuhan mengatakan ini gara-gara itu sudah Jadi inilah yang sembilan, yang sembilan ayatun ayatin mufasolatin ini terpisah-pisah. Bisa dilihat oleh mata pelajar mereka melihat pada tanda Allah. Jika kita hitung lima, berapa? Ada tiga Yang pertama ini Naksin Nasarat Al-Tufan, Al-Jarat, Al-Kumal, Duwadik, Al-Jam ya ada kurang berapa pak kurang dua gimana ini dua pak nah ternyata jadi dipisahkan di dalam surat oh, eh, ini dikatakan dalam surat surat pak yang dua lagi diterangkan dalam surat ini بفتاة وقال موسى ربنا إنك أعطيت فرعون وملئه أموالا في الحياة الدنيا ربنا من أول سبيل الرحمن أموالا واشكر على أسلوبهم ولكن ليس من yang tidak mau menerima Inilah beberapa apa namanya tanda-tanda tanda-tanda walaupun ya sebagian para orang tanda-tanda itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu diingat oleh oleh karena firman dan belasan mereka semua umat takabur fastasbahu. Jadi ketika melihat ayat-ayat infak sholat itu bukan perkara di dekat ini. Oh, berarti gara oh mungkin tidak beriman, gara aku tidak sama aku macam-macam. Namun saran Tuhan segala itu, ini mohon maaf. Tapi kalau kita masih berharap, kita akan どうも。